tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang At-Tashabbuh bil Kufar dari kitab Mi'arul Bid'ati karya Muhammad ibn Husain Al-Jizani hafizallahu taala. Al-amru al-awwal adillah dalil-dalil tentang terlarangnya at-tasabbuhu bil kafirin menyerupai orang kafir. Dalatil adillah terdapat banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta al-iktibar. Iktibar artinya dalil logika. Allah yang menunjukkan bahasanya tasabut dengan orang kafir secara global adalah satu hal yang terlarang dan menyelisih mereka dalam hajihim, dalam perilaku mereka satu hal yang diperintahkan menurut eh, oleh syariat di antara dalilnya firman Allah taala di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18 kemudian kami jadikan engkau di atas syariat minal amri dari ketentuan Allah ikutilah syariat tersebut janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu dan termasuk dalam kategori orang-orang yang tidak berilmu semua orang yang menyelisihi syariatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dimaksud dengan hawa nafsu mereka adalah apa yang mereka inginkan Wama'ali al-musyrikun Demikian juga apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Apa yang dimiliki oleh orang-orang musyrik berupa perilaku lahiriah Alladhi huwa yang perilaku tersebut adalah konsekuensi dari agama mereka yang batil watawabi dan derivat dari hal itu fahum maka mereka menginginkannya ya, maka ahwa alladzina la ya'lamun termasuk alladzina la ya'lamun adalah orang-orang semua orang kafir dan yang dimaksud dengan hawa nafsu mereka ya semua adalah agama mereka Demikian juga perilaku mereka yang merupakan buah dari agama mereka. Dalil yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti sanana mangkana kebelakum, jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hatta sampai-sampai seandainya mereka masuk dalam lubang biawak, tapi tumuhum tentu kalian akan mengikutinya. Kami katakan wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kami adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi katakan faman siapa lagi kalau bukan mereka. Kemudian yang ketiga dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai umatku tak kudu mengambil atau berbuat sebagaimana perbuatan Al-Qurun Qobelaha, generasi sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah contohnya orang Persia dan Romawi? Maka Nabi katakan, faminan nasi ila ulaika. Tidaklah manusia kecuali mereka-mereka. Dalil yang keempat dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama tatkala kharaja berangkat, berangkat dari Mekah eh, berangkat Ya, kharaja di sini kalimat yang redaksinya kharaja ila Khaybar. Ya namun yang ma'ruf masalah Datu Anwat adalah kharaja ila Hunain. Sebagaimana di Qaitul Arba. Maka tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam berangkat ke Hunain melewati satu pohon milik orang-orang musyrik yang disebut dengan Datu Anwat. Kenapa disebut demikian? Karena mereka yu'alikuna menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka yaitu pedang. Sejumlah sahabat mengatakan bahwa Rasulullah buatkanlah untuk kami pohon datu anwat sebagaimana mereka orang musyrik punya pohon datu anwat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Subhanallah, hada kama qala kaum Musa ini sebagaimana perkataan kaum Musa yaitu Bani Israel. Wahai Musa jadikan untuk kami patung sesembahan sebagaimana mereka punya patung sesembahan. Demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya Sungguh kalian akan mengikuti Jalan orang-orang sebelum kalian Wahada maka hadis-hadis ini seluruhnya Kharaja minhum makhajal khobari Nabi publis dalam rangka menceritakan, mengkabarkan terjadinya hal tersebut plus celaan bagi orang yang melakukannya. Kama kana yukhbiru sebagaimana Nabi mengkabarkan tentang kelakuan manusia sebelum kiamat terjadi minal asrat berupa sejumlah tanda-tanda kiamat dan perkara-perkara yang haram. Fa'ulim maka diketahuilah bahasanya musyabahatu hadil ummah anna musyabahata hadil ummah al-yahuda dan nasara tindakan umat ini menyerupai Yahudi dan Nasrani Persi dan Romawi adalah di antara hal yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Wow, matlub inilah yang kita inginkan dengan membawakan dalil-dalil di atas. Dan hadis-hadis di atas menunjukkan secara zahir kemungkinan yang lebih mendekati bahasanya tasawuf akan dialami oleh semua umat. Nah tatapu sanana mangkana dan yang lain misalnya hatta ta'khudha ummati maka uh, makna zahirnya adalah seluruh umat Islam namun uh, namun makna zahir ini tidaklah dimaksudkan yang dimaksudkan adalah sebagian besar menimbang hadis tentang Taifah Mansurah di mana akan tetap ada orang yang konsisten dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak ikut-ikutan mengikuti jejak umat-umat terdahulu. Dalil yang kelima terdapat dalam sunnah mutahara dalam hadis perintah untuk menyelisihi ahli kitab dalam banyak masalah diantaranya perintah untuk membiarkan jenggot dan memotong kumis perintah untuk mengubah uban yang berwarna putih dengan warna yang lain selain hitam. Perintah untuk Perintah untuk salat dengan melakukan sandal dan khuf, perintah untuk menyegerakan berbuka puasa, perintah untuk mengkonsumsi makan sahur perintah untuk berpuasa sehari sebelum hari Asyura atau setelahnya. E, perintah untuk mengubah warna uban dengan warna yang lain selain hitam, perintah anjuran. Perintah sholat dengan sandal juga perintah istihbab anjuran. Perintah untuk menyegerakan berbuka juga hukumnya mustahab dianjurkan perintah untuk mengkonsumsi makan sahur ini juga anjuran. Berpuasa sehari sebelum uh, sebelum Muharram juga anjuran. Perintah untuk uh, ya, membiarkan jenggot perintah yang hukumnya wajib. Nih maka Eh, perintah-perintah untuk menyelisihi uh, orang kafir dalam poin-poin ini ya, tidak mesti hukumnya wajib. Bahkan dari eh, contoh-contoh yang dibawakan lebih banyak yang hukumnya mustahab dibandingkan wajib. Kemudian dalil yang keenam yaitu dalil iktibar, dalil akal sehat Bahasanya mencocoki orang kafir terdapat padanya mafasid sisi negatif yang besar. Penjelasannya sebagai berikut. Sehingga poin yang kedua Zikru ba'dil mafasid beberapa dampak negatif merotabah yang merupakan dampak dari musabahatul kafirin menyerupai orang kafir. Yang pertama kesamaan fi hadid zahir dalam perilaku lahiriah turisu akan membuahkan kecocokan dan keserupaan di antara dua orang yang mirip fil batin keserupaan dari sisi batin kenapa ini bisa terjadi ala wajil musarakah yang ini terjadi tanpa diketahui tiba-tiba terjadi ya, muncul demikian dan tidak harus kesamaannya tidak harus banyak. Misalnya orang ya, sama-sama ya, orang Indonesia ketemu di luar negeri, ya, ketika itu kemudian eh, atau ya, ketemu di luar negeri sama-sama pakai songkok hitam misalnya, maka tiba-tiba ada uh, ada kemudian tanah sob hati, ada kedekatan hati oh, ini saudara saya itu ya, sama-sama pakai songkok hitam dan nah, itu muncul tiba-tiba ya, muncul tiba-tiba watadarut al khafi dan bertahap yang samar dan ini adalah perkara yang mahsus indrawi bisa ditangkap dengan indra ya, beliau contohkan karena orang memakai pakaian khas ulama akan dia jumpai pada dirinya satu semangat atau satu macam yaitu satu macam semangat bergabung dengan mereka wahakada dan demikian seorang yang pakai pakaian tentara langsung kemudian e, gaya berjalannya itu e, menyesuaikan dengan pakaiannya e, karena ada perubahan kecondongan hati gara-gara pakaian kemudian yang kedua, kesamaan dengan orang kafir dalam tampilan lahiriah tujib menyebabkan al-ikhtilat al-zahir. Adanya uh, percampuran dari sisi lahiriah. Sehingga hatta yartafi sehingga hilang yis kemampuan untuk membedakan ini penampilan muslim ataukah kafir. Fayazulu maka hilanglah al hajis an-nafsi ini pembatas ya, nafsi kejiwaan antara al mahdiin orang-orang mendapatkan hidayah yaitu kaum muslimin al-mardiyin yang mendapatkan ridha Allah dengan maghdubi alaihim Yahudi wadhalin dan Nasrani maka yang yansarimu maka hilanglah bidzalika karena itu ikatan wala wal bara yeah ikatan al muala loyalitas, wal muada dan kebencian. Kemudian menyerupai orang kafir yujibu menyebabkan gembiranya hati mereka dengan apa dengan kebatilan yang mereka miliki. Maka mereka melihat kaum muslimin seharu berubah menjadi cabang orang-orang kafir dalam kekhasan agama orang kafir. Wadalika dan hal itu menyebabkan kuatnya hati mereka dan mantap dan lapangnya dada mereka, mantapnya mereka. Ya, warubama dan boleh jadi ya, menyebabkan mereka hal itu dari hal tersebut atau ma'ahum membuat mereka punya tamak dan keinginan intihazil furasi untuk memanfaatkan kesempatan wastidlal dan menghinakan kaum muslimin yang lemah-lemah. Dan poin yang ketiga menyelisih orang kafir adalah di antara maqasiduddin, tujuan syariat. Sungguh Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam yang merupakan siratal mustaqim. Allah wajibkan atas makhluk untuk ayas'aluhu memohon kepada Allah hidayah setiap hari dalam salatnya. Kemudian siratal mustaqim ini Yatadoman mengandung sejumlah poin batin yang fil qalbi yang ada di dalam hati berupa keyakinan dan keinginan demikian juga mengandung poin-poin lahiriah berupa ucapan ritual ibadat dan al-adat perkara non ibadah dan perkara batin dan perkara zahir di antara keduanya terdapat hubungan erat wa munasabah dan kecocokan. Faina mayaku mobil kalbi bil qalbi wal hal hal itu artinya keadaan hati, cinta, benci, takut dan yang lain. Itu namanya hal. Maka asuor walhal wal hal perasaan dan kondisi hati yang ada pada hati seseorang yujibu akan menyebabkan perkara lahiriah. Demikian juga sejumlah akmal aktivitas yang ada pada lahiriah itu menyebabkan lil qalbi bagi hati perasaan dan kondisi hati. Maka artinya kondisi hati mempengaruhi lahiriah. Ya, yeah. dalilnya hadis An-Nu'man bin Bashir ala inna fil jasati mudghah kemudian uh, penampilan lahiriah kondisi lahiriah mempengaruhi batin Dalilnya hadis tentang perintah untuk merapikan saf ini sauf uh, sauf sufufakum layak la yakhilfu la allahu baina wujuhikum rapikan saf kalian jika tidak Allah akan membuat hati kalian berselisih maka aktivitas lahiriah semacam merapikan saf berdampak pada perselisihan hati. Wa huna maka dari sini berarti surat al-mustaqim itu mengandung ucapan dan perbuatan. Ma yubayinu sehingga terbedakan jalan orang yang dimurkai yaitu Yahudi, jalan orang yang tersesat yaitu Nasrani. Maka Allah perintahkan menyelisih mereka dalam tampilan lahiriah fi hati al-zahir karena itu akan menuntun kepada mencocoki mereka dalam perkara selain itu. Wadhalika dan hal tersebut karena semua kelakuan orang kafir, Yahudi, Nasrani dan selain mereka, wamahum alaihi minal haji dan perilaku yang mereka miliki, demikian juga akhlak yang mereka miliki, itu cuma ada dua kemungkinan bagi seorang muslim. Ayakuna mudiran membahayakan seorang muslim atau mungkisan atau mengurangi kesempurnaan seorang muslim maka dilarang dan kita diperintahkan untuk menyelisihinya karena kata Ibn Taimiyah tidak bisa kita bayangkan ayakuna syai'un dibayangkan saja tidak bisa apalagi jadi kenyataan ayakuna syai'un min umurihim ada satu perilaku orang kafir yang itu kamilan adalah sebuah kesempurnaan yang ternyata kesempurnaan tersebut belum diajarkan oleh Islam, itu tidak mungkin. Maka cuma ada dua kemungkinan, membahayakan atau menyebabkan e, kita jauh dari kondisi sempurna. Faidan maka jika demikian, maka menyelisih orang kafir di dalamnya terdapat manfaat dan kebaikan bagi kita dalam semua urusan kita. Sampai-sampai mahum alaih apa yang mereka miliki berupa itqan menguasai secara bagus sebagian perkara dunia qad yakunu boleh jadi membahayakan perkara akhirat wa bima bima huwa ahamu minhu min dunia atau membahayakan perkara dunia yang lebih penting maka menyelisih orang kafir adalah satu kebaikan bagi kita. Lebih jumlah kesimpulannya Eh, fal kufru maka kekafiran itu seperti penyakit pada hati atau lebih jelek lagi jika hati itu marid dan sakit lam yasiha sayunal a'dha'i maka tidaklah sehat anggota badan yang lain sehatan mutlakotan dengan sehat yang sempurna wa inama maka kebaikan adalah anda tidak menyerupai orang yang hatinya sakit dalam satupun kekhasan mereka. Wa in khafiya alaika meskipun Anda tidak mengetahui penyakit dari anggota badan tersebut. Nih. Lakin akan tapi cukup Anda ketahui rusaknya pokok yaitu hatinya. La buta tidak boleh tidak itu akan mempengaruhi pada cabang yaitu anggota aktivitas anggota badannya. Kita ketahui orang kafir itu orang yang sakit hatinya dengan sakit yang parah, yaitu sakit kekafiran. Maka kita yakin itu ngefek pada perbuatannya, pada tingkah polahnya. Maka ini orang ini jelas kita tahu pokoknya sakit. Maka meskipun kita tidak tahu bagian mana dari tangannya atau kakinya yang sakit, maka tinggalkan dan jauhi, jangan serupai orang yang sakit hatinya. Ibn Taymiyah mengatakan bahwa hakikatul amri kesimpulannya semua aktivitas orang kafir dan perkara khas mereka labuda tidak boleh tidak di dalamnya terdapat kerusakan yamnauha an tatima manfaatun biha yang karena kerusakan tersebut menghalangi perkara-perkara orang kafir itu sempurna manfaatnya. Seandainya kita andaikan baiknya satu dari perkara khas orang kafir dan itu baik ala tamam 100%. Lastahak bidzalika tentu orang kafir ini berhak dengan kebaikan 100% yang dia miliki ganjaran akhirat. Walakin akan tetapi yang benar wajib kita yakini semua kelakuan orang kafir. Perbuatan khas orang kafir cuma ada dua kemungkinan. Imma fasidah, boleh jadi merusak, kerusakan atau naqisah. Atau ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan. Maka segala puji milik Allah atas nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling agung dan induk segala kebaikan kama yuhibbu rabbuna wa yarta dengan pujian sebagaimana yang disukai dan diridai oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Fakat tabayyana maka jelaslah bahasanya semata-mata menyelisih orang kafir satu hal yang diperintahkan oleh syariat fil jumlah secara global. Wadali keadaan tersebut karena menyerupai orang kafir adalah aslu durusiddin adalah pokok atau kaedah hilangnya agama. Awal dari hilangnya agama dan syariat agama itu menyerupai orang kafir. Dan awal dari munculnya ke kekafiran dan kemaksiatan. sebagaimana melestarikan sunnah para nabi dan syariatnya, adalah akar segala kebaikan. Dan maksud dari diutusnya para rasul adalah Allah ingin menampakkan agama Allah ya, lebih unggul di atas seluruh agama. Sehingga jadilah menyelisih orang kafir min akbari maqasidil bi'thati termasuk tujuan pengutusan para nabi yang paling besar. Ya, maka in tasabbuh bil kafirin maka menyerupai orang kafir adalah penyimpangan yang berbahaya, jitu khatirin, betul-betul bahaya. Karena ini adalah penyimpangan berkenaan dengan keyakinan hati yang kemudian berjalan pada perilaku dan semua tindakan. Kemudian poin yang keempat, hubungan antara bid'ah dalam agama dengan menyerupai orang kafir. Ya kemarin telah kita singgung kaidah beliau semua tasabut dengan orang kafir adalah bid'ah. Ya, dan tidak semua bid'ah itu bentuknya tasabut dengan orang kafir. Beliau katakan bid'ah dalam agama lebih umum dan lebih luas cakupannya. Karena makna bid'ah itu karena bid'ah itu terwujud dari dua bentuk, dari dua sisi. Yang pertama mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan. Yang kedua adalah keluar dari ketentuan ya, dari koridor agama. Nah, hadal wajahu bentuk yang kedua ini keluar dari koridor agama ya tadoman mengandung diantaranya adalah menyerupai orang kafir. Wabihadan nazar maka dengan sudut pandang ini ya tabayan jelaslah bahasa semua bentuk menyerupai orang kafir tercakup dalam pengertian bid'ah dan mengada-ada dalam agama. Idan e, fal alaqa maka hubungannya idan jika demikian antara bid'ah dengan tasabuh adalah al-umum wal khusus yang mutlak. Id karena bid'ah itu lebih luas secara mutlak daripada tasabuh dan semua tasabuh bagian dari bid'ah. Walidalika oleh karena itu sah untuk kita katakan semua tasabu adalah bid'ah dan namun tidak semua bid'ah itu tasabu. Dan apa alasan beliau dengan kaidah ini bahasanya semua tasabu adalah bid'ah? Ya, penulis tidak punya alasan kecuali sekedar satu nukilan dari Ibnu Taimiyah. Ya, cuma punya alasan satu nukilan dari Ibn Taimiyah, yaitu nukilan yang akan beliau bawakan. Ibn mengatakan wa aslan akhar ya, maka kaidah yang lain kuluma ya kuluma semua perkara yang mereka menyerupai ya, dalam perkara tersebut dengan orang kafir baik itu perkara ibadat ataupun perkara adat atau dua-duanya. Huwa minal muhdasat. Dia termasuk perkara yang diadakan dalam umat ini. Wa minal bid'ai termasuk bid'ah. Idil kalam, namun ingat, kalam fi makana min khasa'isihim. Pembicaraan ini yaitu tentang tasawuf yang terlarang, itu khusus untuk khasa'isihim. Hal yang merupakan kekhasan orang kafir. Maka semua dalil yang menunjukkan dari Quran, Sunnah dan Ijma' menunjukkan yang menunjukkan jeleknya bid'ah dan dibencinya bid'ah boleh jadi dengan status hukum haram ataukah makruh tanzih tandarju hadil musyabahat maka menyerupai orang kafir itu tandarju tercakup fiha di dalam dalil-dalil yang menunjukkan jeleknya bid'ah. fa maka terkumpul fiha di dalam tasabuh annaha bid'atun muhdatsatun, dia adalah bid'ah yang diada-adakan dan yang kedua menyerupai orang kafir. Dan masing-masing dari dua lapis ini mujibun linahi Itu menghasilkan dan menyebabkan adanya larangan. Ya, maka di paragraf yang terakhir baru saja kita baca Ibn menyampaikan bahasanya jeleknya bid'ah itu eh, jeleknya bid'ah itu ada dua macam. Ada dua macam. Eh, yang pertama adalah jelek sehingga hukumnya haram tahriman dan jelek dan hukumnya tanzihan makruh. Maka Ibn Taimiyah mengatakan semua bid'ah itu itu kubah semua bid'ah itu buruk, semua bid'ah itu jelek. Namun jelek di sini tidaklah semuanya artinya haram. Dalam pandangan Ibn Taimiyah. Non ada yang jelek dengan status haram dan ada yang jelek dengan status tanzih, makruh, biasa. Ya, kemudian dari dua eh, dari kutipan ini, ya, dari kutipan ini penulis membuat kesimpulan kaidah yang tadi telah disampaikan bahasanya semua bentuk tasabuh baik itu dalam perkara adat ataupun perkara ibadat adalah bid'ah. Dan nah, tidak semua bid'ah itu adalah tasabuh karena ada karena kebid'ahan e, eh, tasabuh itu letaknya adalah al khurut anidomidin menyimpang dari koridor syariat penyimpangan dari koridor syariat Sedangkan ada bid'ah jenis yang pertama yaitu beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan. Namun wallahu taala a'lam eh, perkataan Taimiyah ini wajib kita kembalikan kepada kaidah tentang masalah bid'ah. Bahasanya bid'ah itu manakala fi amrina hada dalam perkara ini dinisbatkan kepada agama ma laisa minhu padahal bukan bagian dari agama ya, fi amrina hadza dinisbatkan kepada Islam malaisa minhu sesuatu yang bukan dari Islam. Adapun jika uh, eh, tasabuh menyerupai orang kafir itu ya, tidak kemudian dijadikan sebagai bagian dari dan dianggap atau diperlakukan sebagai bagian dari Islam ya, dan dia adalah di perkara al-adat perkara non ritual ibadah Eh, dan bukan syiar ya, maka maka dia tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Kemudian sejumlah kaidah berkenaan dengan kaidah ini. Jika telah jelas bahasanya menyelisih orang kafir di antara perkara yang dimaksudkan oleh syariat, maka larangan untuk mencocoki orang kafir lihat di tebali di sini innama yakhtasu bima kana min isihim min ibadatin au adatin maka kaidah tentang larangan tasabuh itu hanya berlaku untuk ya yakhtasu eh, makana min khasa isihim hal-hal yang merupakan kekhasan orang-orang kafir kekhasan orang-orang kafir di bidang perkara ritual ibadah atau non ibadah sehingga ditegaskan tidaklah tercakup dalam pembahasan tasabuh malah tisosok lahum bihi hal-hal yang bukan kekhasan orang kafir maka hal-hal yang bersifat netral bukan menjadi kekhasan orang-orang kafir semacam penggunaan teknologi-teknologi baru komputer, telepon, mobil, pesawat terbang dan yang lain maka itu tidak termasuk dalam bab musabahatul kafirin Kemudian mencocoki orang kafir itu terlarang secara mutlak baik diiringi dengan niat seru menyerupai mereka atau tanpa niat. Dan ini terlarang baik nampak dampak negatif dari tasabut tersebut atau tidak nampak. Jadi ada tiga kaidah. Kaidah yang pertama, hal-hal yang bukan kekhasan orang kafir tidak ada unsur tasabut di dalamnya. maka layan derju maka tidaklah tercakup dalam pengertian menyerupai orang kafir sehingga tidak dituntunkan menyelisih mereka dalam hal ini hal-hal yang luta, layu yutasawwar tidak bisa kita bayangkan kalau itu menjadi kekhasan orang kafir kenapa karena hal tersebut adalah hal yang dituntut oleh tabiat kehidupan dan e, beresnya dan bagusnya penghidupan minal adat berbagai macam aktivitas non ibadat wasinaat dan industri karena berkendaraan naik mobil naik pesawat terbang itu bagian dari istiqomatil ma'ash eh, nyamannya kehidupan ada teknologi baru sehingga perjalanan lebih nyaman maka semua orang eh, menginginkannya dan memakainya maka di antara contoh dari kaidah ini memanfaatkan hasil industri duniawi ya diproduksi oleh orang kafir kasairil marakib sebagai e, yaitu semua bentuk marakib kendaraan semua bentuk sarana komunikasi wal iklan dan media massa dan mass media fahada ghairu muntarijin maka itu tidak tercakup dalam pengertian tasawuf yang terlarang Nah kemudian apa tolak ukur? Ini kekhasan orang kafir ataukah tidak? Wadobitu dan dobit telah ukur untuk mengetahui mayu'addu hal yang dihitung sebagai kekhasan orang kafir ataukah tidak dihitung sebagai kekhasan orang kafir yurja'u fihi ilal urfi wal adah itu kembali kepada mengacu kepada budaya dan adat kebiasaan masing-masing negeri kaum muslimin. Ya, masing-masing negeri kaum muslimin dan kaidah ini kemarin telah kita coba pakai ya, ketika kita bahas contoh-contoh tasawuf yang beliau sampaikan. Ya. Maka apa yang beliau sampaikan di depan tentang contoh-contoh tasawuf ya perlu kita timbang pakai kaidah yang beliau tetapkan sendiri di belakang yaitu manakala budaya mengatakan ini kekhasan orang kafir. Ini identik dengan orang kafir. Kalau itu sesuatu yang sudah tidak lagi jadi identik orang kafir, maka uh, maka maka menilainya melabelinya sebagai bentuk tasabuh dengan orang kafir satu hal yang tidak tepat. Namun perlu catatan ada catatan penting tambahan untuk kaidah ini. Acuannya adalah uruf dan budaya kecuali ada kecualinya. Hal-hal yang merupakan siar agama orang kafir. Kalau itu merupakan siar agama orang kafir, meskipun itu tidaklah menjadi identitas khas orang kafir tetap tasyabuh. Contohnya seandainya di satu negeri di situ kaum muslimin familiar pakai kalung salib misalnya. Sudah familiar. Itu bukan ciri khas orang Nasrani di situ. Oh, itu cuma ciri khas ya, orang keren-kerenan gitu. Ya, maka meskipun itu tidak menjadi identitas orang kafir di tempat tersebut itu tetap tasyabuh. Karena palang salib adalah uh, adalah siar dan simbol kekafiran. Maka meskipun dominan, merata, tersebar itu tetap tasabuhun. Adapun perkara yang lain yang bukan bukan semacam ini maka e, sebagaimana dikatakan oleh penulis tolak ukurnya kembali pada budaya. Ketika budaya mengatakan ini masih identitas khas non muslim, maka jika ada orang muslim, seorang muslim yang melakukannya dia terjumus dalam musabahatul kafirin. Famata maka jika sabata terbukti secara budaya bahasa satu perbuatan adalah mayaktasu kekhasan orang kafir maka difonis dengan itu tasabuh. Wajud dan layak untuk kita ingatkan dalam kesempatan ini tentang taksir pengaruh perbedaan kondisi, adat dan tempat serta zaman fil hukmi tentang hukum eh, ini kekhasan orang kafir bifi'lin ma dalam untuk satu perbuatan atau bukan kekhasan orang kafir. Maka apakah satu hal itu kekhasan orang kafir ataukah tidak? Itu sangat terpengaruhi kondisi, tempat dan zaman. Contohnya adalah memakai bantal, memakai ya, celana panjang, ya, atau bantolun. Bagi laki-laki, dulu ini adalah perkara yang menjadi kerasan orang-orang kafir. Akan tapi fil ukut, ukut jamak dari akadon akadon artinya 10 tahun. Ya, fil ukudil qalilah ya, e, bahasa Indonesianya dekade. Dekade itu 10 tahun. Di beberapa dekade terakhir fil ukut al qalilah al madiyah. Di beberapa dekade terakhir asbaha minal umuril ma'lufah memakai bantalon adalah di antara perkara yang familiar, biasa, al-mu'tadah biasa di mayoritas negeri-negeri kaum muslimin. Hmm. Sampai-sampai hmm. Saudi sekalipun. Walam adu dan tidaklah ya, lubsul bantal memakai bantalon perkara yang menjadi ciri pembeda orang kafir. amin min isihi maka dia tidak lagi menjadi kekhasan orang-orang kafir. Nah, namun di masa silam itu kekhasan orang-orang kafir. Bahkan termasuk di uh, di negeri kita di Indonesia. Karena itu di antara fatwa uh, eh, Bahsul Masail di NU di zaman penjajahan mereka menegaskan bahasanya dasi demikian juga bantalun adalah satu hal yang terlarang dengan alasan musabahatul kafirin. Lebih hadan nazar maka dengan uh, sudut pandang ini mungkin untuk kita katakan bahasanya memakai bantalun dari sisi asal tidak ada hubungannya dengan menjumpai orang kafir fi asrina hadha di masa kita saat ini. If karena la yu'addu min khasaisihim. Sudah tidak lagi dinilai sebagai kekhasan mereka. Akan tapi Buddha tidak boleh menatanabu perhatian. Bahasanya statement di atas tidaklah membenarkan mencocoki orang kafir dalam sifat bantolun yang dipakai dan hal-hal yang berkenaan dengan hayat, dengan penampilan, ya, penampilan lahiria saat memakai bantalun. Hai di mana amat tersebar di negeri kaum muslimin mengikuti orang yang suka juga joget dan ini adalah tindakan mujun. Ya, mujun itu tidak punya rasa malu. Ya, maka biasa di buku-buku yang kita baca ya, joget-joget itu di, orang yang suka joget-joget itu ahlul mujun orang yang tidak punya rasa malu mengikuti uh, orang yang suka joget-joget penyanyi atau yang lain mereka alam riadah tokoh-tokoh olahraga dan semacam itu dalam model memakai bantal ya, dalam model pantolin yang dipakai ya, maka ada uh, kemudian yang lagi ngetren sekarang celana model apa cutbray atau apa pensil atau dan sebagainya mimalai ofu yang ini tidaklah dikenal kecuali minjatihim dari arah mereka yaitu tokoh olahraga orang kafir atau ahlu rokos artis dari kalangan orang kafir maka modelnya tidak boleh tidak boleh tasabuh dengan orang kafir Bantalunya secara umum tidak masalah namun catatan penting kata beliau modelnya tidak boleh ya, menyerupai atau meniru yang merupakan kekhasan orang-orang kafir dan kekhasan orang-orang kafir itu mencakup dua hal, perlu diketahui mencakup dua hal, kekhasan orang kafir secara umum dan kekhasan tokoh-tokoh orang kafir. Dua-duanya terlarang, dua-duanya termasuk musabahatul kafirin. Ini model celana ini ya tidak kemudian dominan di negeri kafir, di Eropa misalnya. Namun itu adalah model khas pemain sepak bola siapa gitu, yang dia orang kafir atau artis siapa gitu yang merupakan orang kafir. Maka model pantolon ini jadinya dia tidak bermasalah karena modelnya model tokoh orang kafir. Demikian juga termasuk hal yang sudah tidak lagi menjadi uh, eh, tasabuh adalah memakan makanan pakai sendok. Demikian juga menikmati makanan di atas towala, di atas meja makan. Fakat dhahara. Maka nampak anadhalika bahasanya itu semua bukalah lagi kekhasan orang-orang kafir. Walhasil maka kesimpulannya Anamala yang dari juz hal yang tidak tercakup di, e, di bawah pengertian tasawuf dengan orang kafir minal umuri al adiyah berupa perkara-perkara e, adat yang murni perkara adat itu terikat dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, bahasanya atamyiz cara untuk membedakan apakah ini kekhasan orang kafir pemalaisa min isihim dan bukan kekhasan orang kafir rujukannya referensinya adalah ilal adah wal urfi ada dan budaya sehingga ini yakhtalifu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat dan keadaan. Kemudian tidaklah terdapat dalam syarat Islam larangan khusus anda dari hal tersebut. Semacam larangan berubah dengan materi yang haram atau larangan eh, memiliki eh, sutra sebagai pakaian bagi laki-laki bercincin dengan emas bagi laki-laki. Mungkin poin yang kedua perkara adat dari perkara adat yang bukan kekhasan orang kafir itu boleh selama tidaklah dilarang secara spesifik dalam Islam. Kemudian yang ketiga, anamu khalafatahum bahasanya menyelisih mereka dalam sifat dalam model satu hal yang diperintahkan kontrol imkan sesuai dengan kadar kemampuan ya, maka jangan serupa dengan model mereka dalam masalah Eh, mungkin misalnya sendok atau mungkin dalam bentuk meja makan atau dalam tadi eh, celana model celana bantolunnya ini satu tidak serupa dengan model-model mereka dalam pengertian menyelisih mereka satu hal yang dituntunkan Famata maka jika tidak memungkinkan bagi seorang muslim menyelisih orang kafir dalam asal perbuatan fa'inau yasir maka berpindah dengan menyelisih orang kafir dalam sifat perbuatan tersebut dan tata cara melakukan perbuatan tersebut mastata'a ila dzalika sabila selama seorang muslim mampu untuk melakukannya. Wal aslu dalika dan dalil masalah ini Ana makana minal ibadati masru'an fi syari'ataini bahasanya ibadah yang disyariatkan dalam dua syariat syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat umat terdahulu atau yang disyariatkan untuk kita dan mereka melakukannya semacam puasa Asyura atau ya, asal dari salat dan puasa Fayuk maka perbuatan tersebut dilaksanakan karena dia dituntunkan dan dilakukan dalam bentuk yang dituntunkan. Lantas takau al mukhalafatu e, menyelisih orang kafir itu hahuna dalam kasus semacam ini takok hanya terjadi pada sifat al amal sifat perbuatan dan tata cara pelaksanaan perbuatan. Maka uh, puasa Asyura dituntunkan untuk eh, dalam syariat Bani Israel dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyelisih orang kafir tidak dengan bentuk meninggalkan puasa Asyura namun dengan eh, tata cara pelaksanaannya yaitu tidak hanya puasa tanggal 10 Muharram namun puasa sebelumnya atau setelahnya. Namun perlu diketahui ulama berselisih pendapat apakah puasa Asyura cuma satu hari itu makruh ataukah tidak makruh. Nih, karena ada unsur ya, tidak menyelisihi orang kafir karena ada unsur tidak menyelisih orang kafir karena supaya tidak supaya tidak serupa dengan orang kafir maka dituntunkan untuk puasa sehari sebelumnya ataukah sehari setelahnya nah maka gimana kalau orang itu puasa hanya satu hari tanggal 10 Muharram saja apakah yang dia lakukan makruh ataukah tidak makruh ulama berselisih pendapat dalam masalah ini pendapat yang dipilih oleh Abu Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala tidak makruh. Mubah. Mubah. Alasannya karena Nabi saw alaihi wasallam selama 10 tahun puasa Asyura cuma satu hari saja. Maka di sini kita lihat bahasanya hal yang mengandung unsur menyerupai orang kafir terkadang hukumnya mubah. Tidak mesti harus terlarang makro atau haram. Bisa jadi hukumnya mubah. Karena sejumlah alasan dan argumen tertentu. Famin dzalika maka diantaranya adalah sa'i antara Sofa dan Marwa dan siar atau kegiatan haji yang lainnya maka itu adalah bagian dari syiar Allah meskipun orang jahiliyah melakukannya fil jumlah secara umum. Namun Nabi menyelisih tata cara haji orang jahiliyah dalam masalah wukuf di Arafah. Maka Nabi wajibkan agar ya, kaum muslimin berada di Arafah sampai tenggelamnya matahari menyelisihi hajinya orang jahiliyah yang meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari demikian juga uh, dalam masalah bertolak dari Musdalifah Nabi mengajarkan untuk di, di pagi hari uh, setelah di, uh, setelah sisi timur itu terang namun belum terbit. Namun belum terbit, matahari dalam rangka menyelisihi uh, hajinya orang-orang jahiliyah yang mereka bertolak meninggalkan Musdalifah setelah terbit matahari. Wa misalu dalika ya maka dari uh, dari pembahasan di atas kemudian juga dilebarkan bukan hanya dalam masalah perkara ibadat namun juga perkara adat. Ya, tadi kita sedang membahas bahasanya menyelisih orang kafir dalam sifat, dalam tata cara perbuatan, sifat perbuatan satu hal yang diperintahkan. Nah, apa dalilnya? Dalilnya itu berkenaan dengan masalah ritual ibadah. Berkenaan dengan puasa Asyura, dan yang lain. Di mana ketika ada satu e, aktivitas yang dituntunkan dalam dua syariat atau ya, disyariatkan oleh adalah hanya pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun mereka juga melakukannya ya, maka mukhalafatul kufar itu tidak dalam asal perbuatan non pada e, cara pelaksanaan perbuatan maka dalilnya dalam perkara ibadat namun ini didalili untuk uh, untuk global semua perbuatan. Wa misalu dalika semisal ini adalah maka namin umurul ada al mahdha perkara-perkara adat yang murni adat semacam penemuan-penemuan duniawi. Fa inal mukhalafata maka tindakan kita adalah menyelisihi mata kanat mungkinatan ketika itu memungkinkan mata suluh hanyalah dilakukan dari sisi kaifiyah wasifat tata cara dan sifat maka lihat perkara di atas yang asalnya adalah pembahasan tentang masalah ibadat dilebarkan kepada perkara adat Ya, maka ya, ketika dalam masalah penggunaan ya, penggunaan muhtaraat ad penemuan-penemuan baru. Maka menyelisih seorang kafir tidak dengan meninggalkannya, namun dengan seorang muslim punya adab dan etika tersendiri dalam penggunaannya. Pakai mobil, doanya beda. Ya, doanya beda. Ya, kita kita pakai berdoa, ya. Kita pakai berdoa yang tentu ini berbeda dengan bacaan dengan orang kafir yang boleh jadi tidak berdoa atau berdoa dengan ya, doa alam mereka. Ya. Maka nanti adab dalam penggunaannya ya, ya, kita gunakan adab-adab Islam sehingga dengan ini kita menyelisihi orang kafir dalam masalah penggunaan mobil. Demikian juga uh, penggunaan handphone, yeah, yeah, komunikasi dengan handphone, maka ada adab-adab dalam penggunaannya yang kita terapkan sehingga dalam hal ini sifat uh, sifat dari penggunaan handphone seorang muslim beda dengan penggunaan handphonenya orang kafir. Kemudian di antara penerapan kontemporer untuk kaidah ini tidak boleh albatah sama sekali mengekor orang kafir dalam apa yang disebut dengan model model pakaian uh, mudot wal mudilat eh, artinya model maksudnya alati amma al bala'u biha di mana bencana gara-gara model itu demikian merata di masa ini Haisu inaha di mana ya, model-model pakaian itu tatadoman mengandung muasofat kriteria wahaiat dan bentuk li asnafin al albisa wazina berbagai macam bentuk pakaian dan aksesoris pakaian aksesoris atabi'alah yang mengikuti pakaian tersebut wahadakulu dan ini semua innama min minal kafirin diambil dari orang-orang kafir. Ya, maka model-model yang itu merupakan ada padanya uh, eh, ore, uh, mbak, aksesoris khas orang kafir ya, dan identik dengan orang kafir. Nah, ini ya, uh, maka ya, tidak boleh di ya, tidak boleh di, tidak boleh diikuti. Kemudian minal muta'ayan menjadi sebuah keniscayaan atas kaum muslimin dalam memanajemen al-ihtifalat ya, acara-acara ya, wa ikomatil munasabat dan mengadakan acara-acara adalah mereka ya, menyelisih orang kafir dalam kebiasaan mereka dan Eh, manahij manahijim dan tata cara mereka waya al marasim wa taratib al mutabaah itulah sejumlah ketentuan wal taratib dan uh, urutan yang diikuti yang disebut dengan protokoler atau etik ya, maka hendaknya jika itu dilakukan oleh seorang muslim hendaknya beda tidak kemudian copy paste dengan orang kafir karena apa? Karena kita bisa memungkinkan kita punya kemampuan untuk menyelisihi. Kita punya kemampuan untuk menyelisihi. Maka beliau sampaikan ketika kaum muslimin itu pengendali dalam acara-acara haflah, contohnya haflah atau ya, kemudian haflah kelulusan atau wisuda, maka jangan eh, maka hendaknya seorang muslim bikin ya, bikin protokolernya, bikin kemudian acara, acaranya, jangan kemudian jiplak orang kafir mi'afil fil Namun e, bikin kemudian aturan main tersendiri karena ini adalah bagian perkara adat yang mungkin memungkinkan bagi kita untuk menyelisihi mereka dalam dalam sifat dan kaifiyah. Dan tadi disampaikan mukhalafatuhum fi sifat matlubatun kontrol imkan ketika memungkinkan ya, ketika memungkinkan ya, tidak ada masalah jika kita bikin urutan acara demikian dan aturan demikian seragam ya, demikian ya, kostum yang demikian tidak ada ya, tidak ada masalah tidak ada madarat ya, tidak ada madarat maka hendaknya kaum muslimin menyelisihi ya, menyelisihi mereka Kemudian nyata ayam jadi sebuah keniscayaan atas kaum muslimin berkenaan dengan al-alfat kata-kata dan nama menjaga hawiyatihim identitas kaum muslimin. Di masa aulamah, di masa globalisasi wal infitah dan keterbukaan saat ini. Hai sutasalala di mana masuk pelan-pelan ke negeri Islam kata-kata asing yang kata-kata ajnabiyah, ghorbiyah, kata-kata barat yang asing. Misalnya wudiat yang diletakkan di pintu-pintu toko wal matajir tempat jualan. Yeah. Wajuilat fil a'lal binayat kemudian diletakkan di bagian atas bangunan asahiqah yang megah wal amair dan amair jamak dari imarah. Ya, imarah uh, imarah itu artinya rumah. Ini di atas rumah hatta yukhayyalu lisair sehingga timbullah khayalan pada orang yang berjalan di negeri tersebut kalau dia sedang jalan di negeri Ka, negeri barat dan bukan di negeri Islam. Ya, maka beliau Eh, mengingatkan untuk tidak tasabuh dengan orang kafir dalam masalah al-alfad. Kata-kata yang merupakan kekhasan orang kafir, misalnya dalam masalah nama anak. Ya, demikian juga uh, beliau sebutkan tadi nama-nama untuk bangunan, eh, nama toko, ya, nama ini, kemudian uh, niru uh, menggunakan kata-kata khasnya orang kafir. Nah, ini satu keniscayaan untuk dihindari. Bal inna hadal wabah bahkan kekhasan orang-orang kafir tidak masuk dalam bab tasabuh. Dan tolak ukur kekhasan adalah al-urfu, budaya. Yang ini tentu berarti berbeda-beda dengan perbedaan tempat dan zaman serta negeri. Di satu tempat itu tasabuh dengan orang kafir, maka di tempat lain boleh jadi tidak lagi tasabuh dengan orang kafir. Kemudian kaidah yang kedua, niat tasabu, niat serupa dengan orang kafir bukan syarat untuk haram dan terlarangnya tasabu. Satu hal yang telah diketahui bahasanya ilah dari dilarangnya menyerupai orang kafir tata jala itu tampak dari bahwasanya menyerupai orang kafir secara perbuatan itu sendiri adalah mafsadah atau jalan menuju menuju mafsadah. Dan para ulama telah telah menegaskan bahasa yang namanya dharai, sarana menuju kejelekan itu terlarang secara mutlak. Sabata mata sabata. Jika terbukti bahwasanya dia memang mengantarkan kepada kejelekan tanpa menimbang dan tanpa menoleh apakah pelakunya itu berniat untuk mendapatkan mafsadah tersebut ataukah tanpa niat. Baik dia mengetahui mafsadah atau tidak mengetahuinya. Maka ini kaidah penting tentang hal yang terlarang karena sadan lidariah menutup jalan kejelekan. Maka itu terlarang apapun niat pelakunya. Itu terlarang apapun niat pelakunya. Para ulama e, mengatakan misalnya contohnya adalah dilarang jual beli senjata tajam saat terjadi fitnah, saat terjadi perang saudara antara kaum muslimin. Ya, maka ini terlarang karena dari dariah. Maka larangan ini tidak melihat niat. Tidak melihat niat. Yang jelas itu terbukti itu jalan menuju kepada kejelekan. Itu jalan menuju pada kejelekan. Maka apakah itu ada niat ini saya jual parang dan sebagainya untuk jadi alat membunuh muslim ataukah tidak? Niat tidak dilihat. Anda jualan dan ini sekarang adalah kondisinya kondisi ada dua desa sedang tempur. Anda jualan parang di salah satu desa itu tidak boleh. Apapun niatnya. Mau punya niat untuk mewujudkan mafsadah ataupun tidak tidak dilihat, tidak dipertimbangkan. Ya, demikian juga dalam masalah tasabuh dan diantara dalilnya Nabi melarang sholat ketika ya, matahari terbit dan matahari tenggelam. Alasan Nabi tasabuh. Dan jelas tidak ada muslim yang punya niat tasabuh pada saat dia sholat sunnah ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Namun meskipun tidak ada niat untuk tasabu, Nabi melarangnya dengan alasan itu tasabu Dengan para penyembah uh, matahari. Kembali, fabihada maka ini jelas telah bahasa menyelisih orang kafir perkara yang dimaksudkan oleh syariat dan ini mencakup ada niat untuk menyerupai mereka ataupun tanpa niat. Bayanudalika penjelasannya bahasanya dampak buruk yang merupakan dampak dari menyerupai orang kafir yang telah sabakodikuah telah disebutkan itu terjadi apapun keadaannya baik dijumpai pada diri si pelaku niat untuk tasabuh atau tidak dijumpai dari si pelaku niat untuk tasabuh dan dalam kaidah berikut ini penjelasan tambahan untuk hal tersebut ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu